Terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita ini adalah seorang rasul dan nikmat kita berada di atas sunnah sehingga kita mampu mengetahui hak mengetahui kebenaran dan bisa memisahkan antara hak dengan batil. Ihwatu iman rahimakumullah. Pembahasan kita pada siang hari ini setelah kita mendengarkan pembahasan yang tadi yaitu berkaitan dengan masalah iman, hakikatul iman, maka pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas poin yang sangat penting dengan judul Manhumul Ulama wa manzilatul ulama Kita akan bahas dalam kesempatan yang mulia ini yang berkaitan dengan masalah sangat penting dengan judul siapa mereka ulama siapa yang dimaksud dengan ulama dan apa kedudukan mereka dan termasuk yang ketiga hukukul ulama wajibatuna nahwal ulama dan termasuk yang kita akan bahas hak-hak para ulama atau kewajiban kita terhadap para ulama. Dan termasuk juga hal yang kita akan bahas itu pembahasan yang penting tentang bahaya tidak adanya orang alim dan bahaya tersebarnya orang-orang jahil yang memberikan fatwa di dalam agama yang mulia ini. Ikhwatul iman rahimakumullah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menyanjung dan memuji ilmu dan memuji pemiliknya yaitu para ulama. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladina utul ilma darajat." وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وقال بعض علماؤنا لولا العلماء lakana an-nasu kal bahaim wa qala ba'duhum mautul ulama syamlatul wa fitnatul lil mujtama Allah Ta'ala telah berfirman Allah Ta'ala telah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa darajat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kalimat yang singkat tadi kita memahami dari dalil Quran, Sunnah dan perkataan para ulama yang menunjukkan sekilas tentang kedudukan ulama dan butuhnya manusia kepada ulama. Sebelum kita menjelaskan keutamaan para ulama, dan bagaimana hak kita bersama para ulama, kewajiban kita bersama para itu tentang jenis yang ketiga disebutkan awamnya orang-orang muslim yang mereka tidak memiliki ilmu dan perlengkapan di dalam memahami agama yang mulia ini maka mereka dikatakan awam dan setiap dari kelompok ini memiliki kewajiban dan hak yang berbeda-beda, satu dengan yang lainnya. Di dalam melaksanakan agama ini dan termasuk di dalam menyebarkan agama ini. Kenapa kita mesti membicarakan tentang siapa mereka para ulama dan apa kewajiban kita kepada para ulama? Sebelum kita menjelaskan poin ini pun kita akan sebutkan beberapa mukadimah alasan kita membahas judul ini. Alasan yang pertama telah timbul dalam banyak pergerakan dakwah yaitu yang dinamakan dengan dakwah Islamiyah fa innahum fasalu bainal alim wa du'a bainal ilmi ilmi wa dakwah karena telah timbul dalam sebagian pergerakan dan orang-orang yang menceburkan diri di dalam dakwah memiliki perhatian di dalam dakwah sebagian di antara mereka memisahkan antara ulama dengan dai, antara ilmu dengan dakwah. Pemahaman ini yaitu memisahkan ulama dengan dai, memisahkan ilmu dengan dakwah adalah salah satu penyebab yang sangat berbahaya. Bahkan timbulnya kesesatan, timbulnya penyimpangan di dalam ajaran Islam dan orang-orang yang menisbatkan kepada Islam ketika munculnya orang-orang yang menyeru kepada agama yang mulia ini akan tetapi tidak memiliki ilmu tidak memiliki hujah, tidak memiliki argumentasi dan pemahaman yang cukup kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Penyebab wasilah. Al-alimuna Sunnati Rasulillah. Al-alimuna aqwali salatul ummah. Wal-amiluna ilmihim. Yang dimaksud dengan ulama yang hakikat mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan terhadap Al-Qur'an. Terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhadap akwal salafus soleh, ucapan salafus saleh dan mereka yang mengamalkan ilmunya dan mereka yang mengamalkan ilmunya merekalah yang dinamakan mustahid merekalah yang berhak untuk memberikan fatwa Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata Imam Ahmad semoga Allah taala merahmati kepadanya Dinukil oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya I'lamil Muwaqqi'in dengan kalimat yang sangat singkat menyebutkan syarat orang yang berhak menjadi mukti dan yang dikatakan ulama. Qala yan bagi liman hamala nafsahu alal futiyah an yakuna aliman bil ahadisi sahihati an yakuna aliman bi aujuhil Quran aliman bi sunan dia berkata selayaknya atau wajib bagi orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai mufti memiliki tiga syarat utama yang pertama dia mengetahui hadis-hadis sahih. Dia bisa memisahkan sahih dengan waifnya, Dia memahami bagaimana memisahkan sahih dengan dhaif. Mengetahui kaidah-kaidahnya. Yang kedua, dia memahami tentang sendi-sendi Quran. Memahami tentang bahasa Arab memahami tentang hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan tafsir, memahami mutlak muqayyadnya, memahami am khususnya, memahami nasih mansuhnya, memahami bagaimana cara menjama di antara dua ayat yang dianggap bertentangan. Yang ketiga adalah dia mengetahui tentang kutubus sunnah, memahami tentang keberadaan hadis, Sebab tidak mungkin orang akan menjelaskan agama dan memberikan fatwa di tengah-tengah umat Islam sedangkan dia tidak tahu keberadaan sumber fatwa. Tempat kembali dia akan berfatwa. Itu hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah ditanya Imam Ahmad rahimahullahu taala Kapan seseorang dikatakan faqih? Faqala man indahu mi'atu alfi hadithin. Imam Ahmad pernah ditanya, siapa yang dikatakan faqih? Maka beliau mengatakan, adalah orang yang mengetahui seratus ribu hadis. Dalam arti bukan berarti dihafal. Tapi dia memahami keberadaan hadis itu. Dan dia memahami tentang derajat hadis itu. Dan dia memahami tentang masail-masail, masalah-masalah yang berkaitan dengan din. Ini yang dimaksud dengan alim. Ini yang dimaksud dengan ulama. Mereka adalah yang mengamalkan ilmunya. Mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah ulama. Walidhalika lama su'ila ulama'na kal Imam Ahmad wal Al-Bukhari wa gharihima min al-ulama fi tafsiri hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq yang maknanya itu ucapan di dalam masalah agama ini kecuali ada yang telah mendahului kamu. Dalam arti, orang yang berbicara tentang agama ini dan mereka yang berhak dikatakan ulama, yang ketika mereka berkata tentang agama ini, di mana ucapannya ada pendahulunya. Adapun jika dia berbicara tentang agama dan tidak pernah ada pendahulunya, maka Imam Al-Auza'i telah berkata, alaikum bi athari man salaf wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zahrata lakal qawl berkata Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala hendaklah engkau mengikuti dan mengambil peninggalan orang-orang yang terdahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'un tabi'in dan hati-hatilah dengan pendapat-pendapat yang baru artinya ibadah iman rahimakumullah bahwa tidak bisa dikatakan alim, tidak bisa dikatakan ulama. Man yaqul fiddin min indi ra'yihi. Laisa lahu sabab, laisa lahu Maka tidak bisa dikatakan orang itu alim jika seandainya dia berkata satu permasalahan dalam agama tidak ada pendahulu baginya. Tidak ada yang mendahului tentangnya. Kenapa ihwatu iman rahimakumullah? Sebab agama ini telah sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tidak ada satu permasalahan yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam tinggalkan dan tidak ada para sahabat di antara mereka yang ijma untuk menyembunyikan agama. Apakah mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan agama tidak ada sahabat? Ima ada seorang, ima ada istrinya, ima ada dua orang, ima ada tiga orang, ima banyak para sahabat. Maka kata Imam Malik rahimahullahu taala, apabila hari ini bukan agama, mesti hari ini pun bukan agama. Dalam arti, jika ucapan dan perbuatan itu tidak dikenal di kalangan ulama kita, di kalangan salaful ummah, mesti kita yakini hari ini pun bukan agama dan kita yakini itu adalah bukan agama. Maka orang alim syaratnya adalah orang yang memahami tentang akwal salaful ummah. Iwatu iman rahimakumullah. Itulah yang dimaksud dengan orang alim. Mereka yang memiliki pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala apabila yang dimaksud dengan ulama nisbat kepada ilmu maka ilmu sumbernya hanya tiga. Qala al-ilmu maqala Allahu wa maqala rasuluhu wa maqala ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa masiwaha fahiya waswasatu syaitan Ilmu adalah apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang datang dari para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selainnya ketahuilah itu adalah bisikan syaitan. Pembahasan yang kedua, manzilatul ulama, kedudukan para ulama. Iwatu iman rahimakumullah. Kedudukan para ulama di dalam ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sungguh dijelaskan dengan panjang lebar. Yang pertama, al ulama'u hum al mujahidun. Yang pertama, para ulama mereka adalah para mujahid Lihat dalilnya dalam surat At-Taubah ayat 122. Allah telah berfirman wa makanal mu'minun liyanfiru kafah falaula nafar min kulli firqah minhum ta'ifah liyatafakkahu fid din walu yundiru qawmahum idha rajang ilaihim la'allahum yahdarun Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang ke-9 ayat 122 qassamal muslimin ila taifatain. Allah Subhanahu wa taala membagi dalam surat yang ke-9 ayat 122 ini kaum muslimin kepada dua taifah, dua kelompok. Yang pertama, al-mujahidu bisayfi wasinan wal mujahidu bil hujjati wal barahin di mana Allah telah membagi orang-orang yang beriman, orang-orang muslim kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama, mereka yang berjihad dengan pedang dan tombak-tombaknya. Yang kedua, mereka yang berjihad dengan hujah dan argumentasi dengan ilmu dua perkara ini ilmu wal hujatu wasit wasinan qawamul islah Dikatakan oleh para ulama sesungguhnya para mujahid, pedang dan tombak, ilmu dan hujah adalah merupakan benteng Islam. Jadi Islam dibentengi, Islam dijaga dengan dua kekuatan. As-saifu wasinga wal hujjatu wal barahin. Di Islam ini dijaga dengan dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah pedang dan tombak. Kekuatan yang kedua adalah hujah dan argumentasi. Berkata para ulama, sebagaimana jelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah, bahwa intinya akan merusak kaum muslimin adalah dua kekuatan yang dipelajari dengan gharbi dengan arak Barat dan pemuda-pemuda kaum muslimin sekolah ke sana. Kitabnya Mad Mikah dari Sa'adah ketika menjelaskan hadis man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka dia di jalan Allah hatta yarji'a sehingga dia kembali. Beliau mengatakan, ilmu yang ada di sini jihad dengan pedang bisa semua. Asal sehat bisa. Akan tetapi jihad dengan ilmu, dengan argumentasi. Jihad untuk mengungkap hadis doa, Jihad untuk mengungkap siapa mereka para penusta hadis. Jihad untuk mengungkap subhat. Kesamaran-kesamaran yang dilontarkan oleh musuh Islam. Itu tidak bisa dengan pedang. Karena walaupun dengan pedang, jika seandainya tulisan telah masuk dan telah dibaca oleh orang-orang muslim dan telah terdengar oleh telinganya, maka syubhat itu akan merasuk kepada kepalanya dan hatinya. Dan tidak bisa ditolak dengan pedang dan tombak. Oleh sebab itu para ulama mengatakan fahada jihadul khas. Maka ini adalah jihad yang khusus dari para pengikut Rasul yaitu jihadnya para ulama. Jihadnya para ulama. Jihad iman rahimahumullah. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua yang menunjukkan bahwa jihad dengan ilmu dan bujah lebih akbal. Karena ihwat iman rahimakumullah. Jika kaum muslimin dianiaya dalam bentuk fisiknya, maka orang awam pun akan mengatakan ini adalah sebuah penganiayaan. Akan tetapi ketika penyimpangan ada di sekitar kita, syubhat ada di sekitar kita, kesesatan ada di sekitar kita, pemikiran yang menyimpang ada dalam masyarakat kita, berada di kanan dan di depan dan di, di belakang kita, di kanan, di kiri, di depan, di belakang kita. Maka sangat sedikit orang yang tahu itu adalah syubhat. Itu adalah menyimpang. Itu adalah sesat. Itu adalah bisa dihitung dengan jari. Dan apa yang saya katakan, ada pendahulunya dikatakan oleh Imam Hasanul Basri. Idastaqbalatul fitnatu fala ya'rifuha illa alim Wa idastadbarat ya'rifuha kullu jahil. Apabila fitnah menghadap, apabila syubhat menghadap, apabila kesesatan menyerang, maka tidak ada yang tahu kecuali orang-orang yang alim. Kadang-kadang orang jahil selama yang mengatakannya pakai sorban. Selama yang mengatakannya pakai peci. Selama yang mengatakannya Islam. Tidak apa-apa. Bahkan kadang-kadang sesatan kita sangar Maka dari sisi inilah bahwasanya orang yang berjihad dengan ilmu adalah lebih abdal dari sisi ini. Oleh sebab itu para ulama mengatakan al ulama hum al mujahidun. Para ulama mereka adalah mujahid. Ihwati rahimakum. Kenapa saya dikedepankan poin yang pertama ini? Karena telah timbul dalam barisan kaum muslimin para pemuda yang memiliki hamasah terhadap jihad terhadap dakwah, terhadap Islam. Mereka memisahkan al-mujahidu wal ulama. Mereka memisahkan antara mujahid dan mereka memisahkan antara ulama. Semestinya yang benar berdasarkan dalil Quran dan Sunnah dan penjelasan para ulama, mujahid mereka mestinya adalah ulama. yang memimpin al jihad, yang memimpin bendera jihad, mestinya mereka adalah ulama. Maka apabila bendera jihad dan yang memimpin bendera jihad dan yang memproklamirkan jihad bukan ulama, tapi hadza yu'lam anna hadzal jihad laisal jihad syar'i. Sehingga dengan itu kita bisa memahami bahwasanya jihad yang tidak ditegakkan dan tidak dibawa benderanya oleh orang-orang yang berilmu maka bisa dipastikan bahwasanya jihad itu adalah bukan jihad syar'i. Saya akan sebutkan sejarah. Dan sejarah ini sejarah yang sangat bermanfaat buat kita. Ketika orang-orang Khawarij mereka menamakan mengangkat senjata keluar dari amilur Mukminin membunuh saudaranya yang muslim itu dinamakan jihad. Mari kita lihat kepada sejarah yang saya sering sebutkan sejarah ini. Seseorang yang bernama Ibnu Muljam yang membunuh Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala Dia berjalan dari kota Haura ke Basrah dengan mengendarai kendaraannya dan dia membawa perbekalan. Dia berjalan untuk jihad dan membunuh Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin Abdulun Nas ba'da Abi Bakrin wa Umar wa Utsman orang yang paling abdul di antara para sahabat di antara umat ini setelah Abu Bakar Umar usman dia berjalan sehingga dikatakan ketemu dengan seorang wanita dan melamarnya dan wanita itu mengatakan kamu boleh melamarku asal engkau membunuh Ali bin Abi Thalib. Karena kebetulan wanita itu juga adalah haruriyah, seorang haruri, seorang hawari. Maka dia mengatakan, sungguh aku tidak datang ke sini kecuali untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan ketika dia membunuh, dia membacakan ayat di antara surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yashri nafsahu amar mardatillah di mana dia menganggap bahwasanya membunuh Ali adalah sebagai jual beli dengan Allah berniaga dengan Allah berjihad di jalan Allah sebagai penegakan hukum Allah karena ketika dia membunuh juga membacakan ayat inilah hukmu ilalillah Orang-orang Khawarij menamakannya ini jihad. Orang-orang Khawarij menamakannya ini adalah sebagai penegakan hukum. Padahal itu adalah fasad. Padahal itu adalah kerusakan. Apa yang menyebabkan mereka berpemahaman semacam itu? Dua perkara kata para ulama. Dua halatul ilmi wa bu'du an fahmi salafil ummah wal bu'du anil ulama penyebab mereka ada dua yang pertama kedangkalan ilmu mereka sebab mereka dikatakan yaqra'una al-qur'ana la yujawuz hanadirahum mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati tenggorokan mereka artinya apa tidak mengambil hikmah istimbat manfaat dari bacaannya. Kenapa? Karena bodoh terhadap pemahamannya. Sedangkan yang kedua disebabkan mereka jauh dari pemahaman salaful ummah, dari bimbingan ulama. Mereka menjauh dari ulama. Sebab mereka menjauhkan diri dari Ibnu Abbas, menjauhkan diri dari Abu Hurairah, menjauhkan diri dari Abdullah bin Umar, menjauhkan diri dari Abdullah bin Mas'ud, menjauhkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Para ulama, para sahabat, mereka tinggalkan. Iwatu iman rahimakumullah. Maka dari si inilah satu hal yang sangat penting. Apabila kita akan melaksanakan agama yang mulia ini dan apabila kita akan berdakwah dan akan berjihad, kemudian kita memisahkan diri dari para ulama, maka kejadiannya akan seperti bagaimana kejadian orang-orang Khawarij. Yang Nabi telah menyatakan yang rukuna minaddin kama yamruku sahmu minaramyah la sarfa wala adla yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka melesat dari agama bagikan melesatnya anak panah dari busurnya. Ikhwatu Ini manzilah yang pertama Menjilah yang kedua di antara kedudukan para ulama kalau disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al ulama hum abdul nas para ulama mereka adalah orang-orang yang paling abdul mereka adalah orang yang paling bertakwa mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iwati iman rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan hujan tapi hujannya rahmat insyaallah. Iwati iman rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi mengumpamakan ulama dengan dua perumpamaan. Perumpamaan yang pertama seperti bulan. Perumpamaan yang kedua seperti bintang-bintang. Nah, kita pahami hadis yang mulia ini untuk memahami di antara keutamaan ulama. Nabi bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi." Perumpamaan ulama abid dengan ahli ibadah yang sempit ilmunya seperti perumpamaan bulan purnama tanggal 13, 14, 15 dengan bintang-bintang. Orang muslim ada ulamanya, ada awamnya, gitu kan? Ada ulama, ada awam. Ada awam yang rajin ibadah. Bagaimana kedudukan ulama dengan awam yang rajin ibadah? Bahkan dia sholat malam umpamanya. Dia senantiasa saum Daud umpamanya dengan ulama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan seperti dua cahaya. Cahaya bulan dalam bulan purnama dengan cahaya bintang. Kedua-duanya bercahaya. Tapi cahaya ulama, cahaya bulan maaf, adalah bisa meliputi dunia. Cahayanya lebih besar, cahayanya lebih kuat ketimbang cahaya apa? Bintang. Maka digambarkan orang yang berilmu seperti tadi. Kalau ada pertanyaan, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan ulama dengan bulan? tidak dengan matahari gitu. Matahari kan lebih apa? Lebih terang. Ya. Jawabannya ada beberapa sisi. Jawaban yang pertama bahwa orang yang memiliki ilmu itu punya darajat. Dan bulan itu cahayanya punya tingkatan. Cahaya ya. Kecil, besar, kecil. Maka orang berilmu pun punya darajat. Orang yang berilmu punya darajat. Kalau matahari tidak. Cahayanya tidak dikatakan apa? Kecil kemudian apa? Besar. Maka Nabi memperumpamakan dengan apa? Dengan bulan. Yang kedua, bisa dikatakan bahwa ulama bersama orang awam teduh bagaikan cahaya bulan ketika malam hari. Dan ini selayaknya orang alim. Di mana orang alim memberikan keteguhan dan ketegaran, ketenangan bagi orang-orang awam. Seperti orang yang berjalan tengah malam ketika dia mendapatkan cahaya bulan. Cahaya apa? Cahaya bulan. Nah. Iwatu iman rahimakumullah. Kemudian Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang berilmu lebih mulia ketimbang ahli ibadah? Ada beberapa sisi keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Pertama, bahwa bisa kita lihat dalam hadis kalau ahlu ibadah amalnya adalah untuk dirinya. Jadi ahlu ibadah amalnya untuk apa? Dirinya. Kalau orang alim adalah untuk diri dan yang lainnya. Untuk diri dan yang lainnya. berkurang itunya biasanya